Tidak lupa untuk kita saling mengingatkan terkait kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman Sungguh jika kalian mensyukuri yakni mensyukuri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala la azidannakum maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian wala in kafartum akan tapi bila kalian kufur mengingkari nikmat tersebut inna azabi lasyadid sesungguhnya azabku adalah sangat pedih yakni terkait nikmat yang tiada henti kita rasakan yang mana nikmat yang terbesar adalah nikmat al-Islam nikmat iman yang ada dalam kalbu kita maka wajib untuk kita mensyukurinya yang dengan dengan itu menjadi sebab semakin bertambahnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua, Dan tidak lupa pula bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu hendaknya untuk kita jaga. Dikatakan dalam pepatah Arab, "In kunta fi ni'matin faraaha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Bahwa jika engkau berada dalam sebuah nikmat, maka jagalah, peliharalah nikmat tersebut. Fa'innal ma'asi, karena sungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat-nikmat yang banyak. Maka di antara sebab dan upaya untuk menjaga nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya ialah dengan cara menimba dan pelajari ilmu mengkaji Al-Qur'an membacanya mengambil ibroh pelajaran darinya membaca tafsirnya, merenungi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan juga terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita membacanya dan kita berupaya untuk memahami dan mengamalkannya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu agama adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Jika ada yang bertanya bahwa dalam hadis ini disebutkan muslim laki-laki, maka apakah hukumnya mencakup bagi mereka kaum muslimah? Maka jawabannya sama. Bahwa An-Nisa syaqaiqur rijal. Kaum muslimah itu mereka syaqaiq. Disenakan dalam pembahasan fikih terkait dengan hukum-hukum bahwa para wanita itu sungguhnya syakoik, jamak dari kata syakikoh, Saudara kandung dalam arti memiliki hukum yang sama. Kecuali bila di sana ada hukum yang membedakan secara rinci bahwa misalnya untuk seorang wanita ada hukum yang berbeda. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kelanjutan dari pembahasan kitab yang kemarin sudah kita Alhamdulillah selesai membacanya dan semoga Allah jadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yakni pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang tauhid, bagaimana seorang memurnikan tauhidnya, dan juga bagaimana pula seseorang itu beritiba. Itiba itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita melanjutkan pada malam hari ini dan seterusnya insya Allah untuk membahas sebuah kitab yang merupakan salah satu karya besar dari imam besar yakni beliau al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita beliau yang akan kita bahas adalah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang mana ialah sebuah kitab yang secara internasional mendunia sebagai kitab yang dikenal oleh kaum muslimin secara umum yang tentunya yang namanya ilmu itu dikaji berulang-ulang dibaca sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya ilmu itu tidak akan membosankan. Ketika dia mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, sesungguhnya tidak ada kejemuan di dalamnya. Kenapa? Dikarenakan setiap seorang itu membaca satu ayat atau satu hadis dan dia mendapatkan faedah pelajaran dari situ maka ketika dia membaca lagi pada waktu yang lainnya, dia bisa mendapatkan pelajaran yang baru, manfaat atau faedah yang mungkin belum pernah dia ketahui. Sehingga ilmu itu diulangnya pembahasan satu hadis ataupun sebuah ayat dari al quran Al Karim tidak ada kejemuan padanya. Berbeda halnya dengan perkara dunia. Berita, sebuah tulisan dibaca sekali sudah selesai. Bahkan seorang tidak ingin untuk mengulangnya lagi. Tentu inilah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada ilmu din, kepada ilmu agama ini bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika dibaca, dikaji dan dipelajari tidak menimbulkan kejemuan dan kebosanan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah setelah beliau memberikan mukaddimah yang cukup panjang yang beliau mengingatkan terkait dengan pentingnya hadis serta mempelajari hadis dan juga mengambil ilmu dari mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum betapa mereka adalah sumber-sumber ilmu yang amat sangat murni dan jernih yang mana sepeninggal para sahabat radhiyallahu taala anhum banyak manusia itu mencari sumber ilmu. Ada yang bisa mendapatkan ilmu yang benar dari jalannya para sahabat. Namun sebaliknya ada yang mendapatkan ilmu yang bukan dari mereka para sahabat. Dan juga lima An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang faedah menyampaikan hadis kepada orang lain. Beliau disebutkan hadis liyuballigh syahidu minkumul ghaib adalah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini untuk menyampaikan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak hadir dalam majelis. Untuk tersebarnya ilmu tersebarnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi SAW Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha yaitu kalimat Nabi SAW semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang dia mendengar ucapanku sabda Nabi SAW bahwa aha kemudian dia hafal dia ingat fa'addaha lantas dia sampaikan kepada orang lain kama sami'aha sebagaimana ia telah mendengarnya maka apa yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas merupakan salah satu bentuk kesungguhan yang tentunya telah dan juga dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan sejumlah hadis ini agar diambil pelajaran oleh kaum muslimin dahulu sekarang dan hingga yang akan datang. Semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada beliau rahimahullah dan di hari ini kita termasuk di antara orang yang mengambil manfaat dari tulisan yang amat agung ini. Setelah mukaddimah beliau membawakan hadis yang pertama al hadis al awwal Al-Ikhlas. Hadis yang pertama yakni pembahasan tentang ikhlas. Dalam bahasa Arab kata ikhlas berarti murnikan sesuatu, menjernihkan sesuatu dari yang mencampurinya. Maka yang dimaksud dalam pembahasan kita sekarang adalah mengikhlaskan an-nawaya, niatan-niatan kita. Dan beliau bawakan hadis an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Khalifah Ar-Rashid yang beliau berkunyah Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Khalifah kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul beliau bersabda Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah Nabi SAW bersabda, Innamal a'mal, sesungguhnya hanyalah setiap amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Wa innamaliku limri'in manawa Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan dari amalannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa ila wa Maka barang siapa yang hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Fa ila Allah wa Maka hijrahnya itu benar menuju Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu dengan tujuan dunia. Yang ingin dia dapatkan. Awimra'atin yankihuha. Atau dengan tujuan ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih maka hijrahnya itu sesuai dengan apa ia niatkan hijrahnya tersebut. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyebutkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebutkan takhrij. Rawahu Imam al-Haditsaini atau Imam al-Muhaddisina Hadis ini diriwatkan oleh dua orang imam. Dua orang pemimpin dari para ahli hadis. Siapa mereka berdua? Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh yang pertama Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan siapa kita lebih mengenal nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim kalau dalam keseharian kita, kita sering mendengar riwayat hadis beliau yang kita mungkin tidak tahu nama aslinya beliau ini siapa. Siapa kita mengenal beliau sehari-hari? Al-Imam Al-Bukhari. Sering kita dengar dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama, Al-Bukhari itu adalah nisbah ke negeri Bukhara, tempat kelahiran beliau. Sehingga kalau ditanya siapa imam, nama Imam Al-Bukhari, maka tadi yang kita dengarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kalau di Indonesia kita lebih mengenalnya Al-Bukhari. Demikian. Ada nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ini yang pertama. Perawi yang kedua atau muhaddis yang kedua wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladhaini huma sahul kutubil musannaf Imam yang kedua adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Pertanyaan lagi, siapa kita lebih mengenal imam yang kedua ini? dalam Imam Muslim. Hasan. Jadi Imam Muslim rahimahullah beliau adalah berkunyah Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau dari negeri Naisabur. pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga, apa hubungan antara alimam Muhammad bin Ismail dengan alimah Muslim rahimahumullah? Siapa yang bisa menjawab? Murid dan guru. Siapa gurunya, siapa muridnya? Baik, Ahsan. Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu adalah guru dan murid. Al-Imam Bukhari memiliki sekian banyak murid yang sangat banyak ribuan. Di antaranya adalah Imam Muslim rahimahullah. Kedua-duanya adalah imam besar. Kedua-duanya adalah musonif, muhadith. Dan kedua-duanya memiliki kitab sahih. Sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Sehingga kata Imam manawi rahimahullah di sini fi sahihaihima. Dalam dua kitab sahih mereka berdua. Al Alladzaini yang kedua kitab sahih itu huma asahul kutub, keduanya adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab yang pernah ditulis. Sehingga riwayat yang tadi kita dengarkan innamal a'malu binniyat adalah riwayat yang sahih. Disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Atau dalam istilah lain kita mengenal muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati kesahihannya. Oleh siapa? Ya. Kalau yang menyepakati itu adalah seorang yang bukan mendalami hadis. Katakanlah misalkan eh, orang di masa sekarang Seibaratnya seorang penuntut ilmu misalnya. Muttafaq alaih disepakat oleh penuntut ilmu maka ini belum tentu menjadi suatu hal yang muktamad yang bisa dipegang. Namun yang menyepakati hadis ini ialah dua imam besar. Yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana kita kenal beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga riwayat beliau dalam menulis kitab sahih sangat berhati-hati untuk kemudian memilah dan memilih sanat sanat adalah jalur periwayatan misalnya dalam sebuah hadis itu ada tujuh atau delapan perawi, misalkan dari A sampai G, maka dari A, B, C, D, E, F, G, orang-orang tersebut adalah sanat, adalah jalur periwayatan. Dan sedikit faedah bahwa Imam Manawi rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa Al-isnadu minaddin. Sanad atau riwayat sebuah hadis itu adalah termasuk bagian dari agama. Dan Islam atau agama Islam ini adalah agama yang memegang sanad. Kemudian dinamakan umat Islam ini sebagai umatul isnad. Yaitu umat yang membutuhkan kepada sanad sebuah hadis bisa dikatakan atau dikategorikan sahih itu punya syarat. Punya syarat yang sangat ketat dari sisi perawinya, periwayat-periwayatnya, kejujurannya, kesikohannya, kekuatan hafalannya. Misalkan tadi ada tujuh perawi, ada tujuh orang yang meriwayatkan jadi misalkan dari Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, dari sahabat di bawahnya ada seorang tabiin, tabiin menyampaikan kepada muridnya, tabiut tabiin, tabiut tabiin ini menyampaikan lagi kepada muridnya, itulah sanat. Dan hadis dahulu diperiksa sanatnya, siapa yang menyampaikan kepadamu, gurumu siapa, gurumu mendapatkan hadis dari mana itu ditanya. Dan inilah yang membedakan antara umat Islam dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka tidak memiliki sanad. Tidak memiliki jalur perawi dibedakan antara yang sahih ataupun tidak. Maka biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hal ini menjadi sebab terjaganya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang fikoh kuat hafalannya dari jalur yang dikumpulkan juga di sanalah para perawi yang sama derajatnya ke kesikohannya dan dengan syarat-syarat yang ketat dari para ahli hadis baru bisa hadis tersebut dikatakan hadis yang sahih. Adapun kita, maaf-maaf saja, kita ini misalkan menyampaikan sebuah riwayat, ya kita ini siapa? Apalagi yang berbicara di hadapan Anda segala ini, zaif, jiddan. Ini seorang yang lemah, karena mereka para imam hadis, para muhaddisin, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjaga hafalannya, menjaga kejujuran mereka, bahkan mereka layak mereka tidak berdusta bahkan kepada anak-anak kecil. Sebagian juga diriwayatkan mereka tidak mendustai atau membohongi hewan tunggangannya. Karena menjaga kejujuran. Menjaga asidq. Apa ada dalam diri mereka. Baik. Kemudian dalam pembahasan hadis, kalau tadi ada sebuah sanat, maka satunya adalah disebut dengan matan. Kalau sanad itulah jalur periwayatannya, maka matan itulah redaksinya atau isi dari hadis tersebut. Sehingga pembelajaran dalam hadis itu minimalnya ada dua. Yang pertama mengecek sanatnya siapa. Ya, dalam pengecekan sanat ini kalau periwayatan itulah dari jalur yang lemah, atau lebih-lebih disitu ada seorang waddo' waddo' itu dalam istilah hadis adalah seorang pemalsu. Atau kalau dia bukan pemalsu dikatakan sebagai seorang yang lain do'if Atau seorang yang misalkan dikatakan karena seorang yang banyak berdusta maka hadis itu ditolak. Tidak boleh disampaikan dan tidak boleh untuk diamalkan. Ini terkait dengan sanat. Ketika itu sudah aman, sudah bersih dari jalur-jalur yang tidak sahih, barulah kita sampai kepada matan. Mempelajari matan berarti mempelajari teks sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari sisi maknanya secara langsung Hadis ini maknanya apa? Kemudian juga terkait dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ini juga termasuk dalam pembahasan matan hadis. Sehingga kitab yang sekarang kita pegang, kita menggunakan sebuah e, risalah sahirah. Jazahullahu khairan Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah Beliau berikan nama kitab At-Ta'liqat Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka di sini adalah sebuah ta'liq. Ta'liq itu dalam bahasa Arab adalah sebuah catatan-catatan kecil, catatan-catatan ringkas terkait dengan matan hadis. Bukan terkait dengan sanad, tetapi terkait dengan matan hadis. Apakah ada kitab yang membahas tentang sanad? Jawabannya ada. Kita bisa membuat kitabnya muhadisin. Atau kalau mungkin kita ingin membaca yang dari muasirin orang sekarang mungkin lebih dekat misalnya kepada tulisan karya tulis alimam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah atau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki kitab silsilah Al-Ahadith As-Sahihah membicarakan sanad. Membahas sanad dari perawi satu kepada yang lainnya. Jika kamu yang memiliki kemampuan dan ingin untuk memperdalam ilmu sanad bisa merujuk ke sana. Ada pembahasan kita dalam durus pelajaran kita di malam hari ini insya Allah adalah membahas, mempelajari tentang matennya. Kandungannya sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam. Baik, sehingga dari hadis di atas matan hadis ini atau inti dari hadis ini ialah kalimat sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam innamal a'malu Ya, yakni sesungguhnya seluruh amal itu adalah bergantung kepada niat-niatnya. Tapi jelas oleh beliau sebelum itu beliau Syekh Muhammad bin Salafimin rahimahullah juga memiliki sebuah kitab yang lebih tebal dari ini yaitu kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah kitab yang tebal, mujallad, dan belum menjelaskan secara lebih luas hukum-hukum terkait dengan hadis yang disampaikan eh, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kata beliau dalam ta'liqat, hadal hadis aslun 'azimun." Hadis ini merupakan dasar dan landasan yang agung fi amalul qulub terkait dengan amalan-amalan kolbu li niat min amalul qulub dikarenakan niat-niat manusia itu adalah termasuk di antara amalan hati. Maksudnya amalan hati itu adalah dikerjakan oleh kolbu. Yang nama niat itu letaknya dalam dalam kolbu. Berbeda kalau perbuatan seperti menggunakan tangan, dia berzikir, bertasbih, dia hitung dengan tangannya, atau seorang misalkan berjalan menuju ke masjid, itu amalan anggota tubuh, amalan anggota badan. Tetapi kalau amalan kolbu, itu adalah apa yang dikerjakan, diniatkan oleh kolbu kita. Maka niat termasuk diantara amalan kolbu. Qala ulama wa hadzal haditsu al ibadat. Dikatakan oleh para ulama, para ahli ilmu bahwa hadis ini dikatakan sebagai separuh dari seluruh ibadah. Li'annahu mizanul a'malil batinah. Kenapa kok dikatakan hadis tentang niat? Hadis tentang amalan kolbu ini dikatakan setengah dari ibadah. Karena niatan tersebut atau dari hadis ini kita mengambil pelajaran mizanul a'mal al-batinah yaitu timbangan amalan-amalan secara batin. yakni terkait dengan amal yang kita kerjakan akan terbedakan antara amalan tersebut ikhlas ataukah tidak. Ikhlas ataukah tidak. Dan itu akan menjadi penyebab apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya amalan tersebut ditolak. Maka dikatakan sebagai nisful ibadat. Niat adalah setengah atau separuh dari sebuah ibadah. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang dimaksud adalah hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa Barang siapa yang membuat amalan baru dalam urusan kami, malaisa minhu yang bukan termasuk bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan sabda Nabi SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan itu pun ter, tertolak. Hadis ini yang mana Nabi SAW mengatakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, tertolak. Ini adalah nisfuddin. Ini adalah setengah yang kedua kalau tadi terkait dengan niat adalah setengah ibadah yang pertama, maka terkait dengan amalan lahiriah, bagaimana ibadah tersebut dikerjakan ialah setengah agama yang kedua. Dari sisi batin, dari sisi kolbu atau niatan dengan hadis innamal amal lebih niat, diingatkan tentang keikhlasan, maka sisi yang kedua adalah terkait dengan lahiriah ibadah tersebut diingatkan dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa Barang siapa yang buat suatu amalan baru dari uh, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Li'annahu mizanul a'mal adh-dhahirah. Fa yustafadu atau Kata beliau terlebih dahulu annahu mizanul a'mal adh-dhahirah. Karena hadis ini hadis siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintah dari kami akan tertolak kata Nabi SAW ini adalah ukuran atau timbangan amalan lahiriah. Artinya secara lahiriah amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari niat diperintahkan untuk ikhlas. Adapun dari sisi prakteknya, amalan ibadahnya, misalkan sholat, ya, niatan kita ketika sholat harus ikhlas. Tidak boleh sholat karena ingin mendapatkan pujian atau anggapan baik dari orang lain. Ikhlas di satu sisi ibadah sholat tersebut pun harus sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Solu kamar aitumuni Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bermakna bahwa sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah mengikut mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari hadis-hadis beliau dan juga dibantu dengan keterangan dari para sahabat radhiyallahu anhum agar ibadah kita sesuai dengan apa yang dikerjakan di amal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua hal ini harus ada pada setiap ibadah yang kita kita amalkan. Yang oleh karenanya ini diistilahkan dengan eh, syartai kubulil amal dua syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah mutabaah mengikut dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita sambung pada pembahasan di pekan yang akan datang berkenaan tentang hadis ini. Uh, karena sudah tiba waktu sholat isya kita akhiri eh, subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh